Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bil fidrin amin. Wa an Aisyah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam 'anit ta'un. فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل إلا كان له مثل أجر الشهيد رواه البخاري An Aisyah annaha sa'alat Rasulullah. Siti Aisyah tanya kepada Rasulullah, anit taun daripada penyakit taun. Penyakit taun ini kolera kalau saya ya sekarang ya. Gampang menular. Penyakit yang gampang menular jadi cepat berkembang gitu. Fa akhbara maka Nabi memberi kabar kepada Siti Aisyah annahu sungguhnya itu taun kana adaban. Dahulu adalah sebagai adab yab'athuhullah mengutus Allah itu adab, mengirim Allah itu adab ala man kepada orang yang Allah kehendaki. Itu dahulu menjadi adab. Faja'alahu Allah, maka Allah menjadikan itu ta'un rahmatan lil mukminin sebagai rahmat bagi orang mukmin. Kalau dulu jadinya itu orang-orang kafir diadab dengan ta'un. Orang mukmin jadi rahmat. Tapi bentuknya sama penyakit. Terus gimana kok bisa dikatakan penyakit itu rahmat nih? Hasilnya falaisa min abdin maka tidak ada dari seorang hamba yaqa'u fit taun yang dia tadi itu terjadi dalam penyakit taun kena penyakit taun fayamkuz dan dia tinggal fi baladi di tempat di negerinya dia, di daerahnya dia, sabiron dalam keadaan sabar, muhtasiban mengharap pahala. Ya'lamu dan dia meyakini ya'lamu, yaqanu, dia meyakini annahu sesungguhnya la yusibuhu tidak mengena kepada dia illa ma kataballahu kecuali yang Allah telah menentukan baginya. Illa kecuali karena ada lahu bagi itu orang abad mithlu seperti ajri syahid pahalanya orang mati syahid jadi musibah itu kalau datang kepada orang yang dibenci oleh Allah itu adab. Bentuknya sama tapi datang kepada orang yang beriman itu rahmat. Itu rahmat. Ada penjahat masuk bui, itu adab. Nabi Yusuf masuk bui itu rahmat. Paham ya? Itu umatnya Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Itu adalah adab. Tapi kalau ada orang mukmin ditenggelamkan oleh Allah itu rahmat. Kenapa? yang mendapatkan demikian dari itu jika sabar orang mukmin dan mengharap pahala dia terhitung mati syahid yang tenggelam mukmin mati syahid yang kafir adab yang terbakar mukmin mati syahid yang kafir adab yang sakit sabar orang mukmin mengharapkan pahala syahid yang kafir adab itu karena itu Hah? Penyakitkah, musibahkah yang menimpa orang mukmin itu rahmat dari Allah bagi bagi mereka. Sepatutnya dia mengucapkan alhamdulillah. Ya, tapi jangan nantang yang penting ini Ketika datang ya inti harus ridho. Ridhonya adalah dengan sabar satu, sabiran, sabar. Kemudian dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meyakini itu datang adalah karena ketentuan Allah SWT Itu adalah ridho. Tiga ini syaratnya ini. Kalau inti ingin mendapatkan mati syahid. Tiga ini. Dan tidak membatasi mati syahid harus perang. Kepingin sama mati syahid, ayo gak perang. Jangan. Jangan membuat satu, jangan mengkondisikan perang. Gak usah, ente sekarang bisa. Asal kamu sanggup jadi orang sabar, kemudian mengharapkan pahala enggak sampai kamu tadi itu ketika dapat musibah ternyata dimanfaatkan cari sumbangan cari itu dan inilah mengharapkan pahala dari Allah kemudian yang ketiga meyakini ini adalah memang ketentuan Allah bagi aku mau apa hmm? ada kambing 100 diambil satu dipotong itu, itu yang ditentukan oleh pemiliknya. Tidak boleh. Kenapa kok anak kata kambing ini? Kok tidak yang lainnya aja itu ada yang lebih gemuk? Ya kamu yang ditentukan mau apa? Ini nggak berdaya. Nah, begitulah Allah Subhanahu Wa Taala kalau sudah berkendak mau apa ini? Nah, cuma tetap minta afia. ya? Nah, minta afia. Jadi mohonlah kamu kepada Allah untuk selamat daripada musibah karena belum tentu sabar. Ya, karena belum tentu sabar. Wallahu alam. Biar enggak terlalu panjang.